Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Allah berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." ta'un Ingin surkumullah jika Allah membantu kamu fala maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu perang badar dikit persenjataannya dikit kekuatannya lemah musuh wow hebat memang dipersiapkan tapi dibantu oleh Allah siapa yang bisa menang siapa yang bisa mengalahkan orang-orang yang dibantu oleh Allah in yansurukumullah jika Allah membantu kamu fala ghalibalakum maka tidak ada yang mengalahkan kamu wa in yakhdhulkum jika Allah menghinakan kamu artinya tidak membantu kamu seperti perang Uhud seperti perang Uhud faman dzalladzi yansurukum min ba'dih siapa yang bisa membantu setelah Allah menghinakan, setelah Allah mengalahkan. Ini pelajaran. Sekalipun orang-orang yang istimewa seperti para sahabat dikasih pelajaran. Artinya supaya mengetahui benar-benar keberhasilan itu karena bantuan Allah. Kehinaan itu adalah karena Allah tidak membantu. Orang itu menang bukan karena dirinya sendiri tapi Allah yang membantu. Akhirnya dari ayat ini kita bisa faham. Kalau begitu ketika kita itu lemah, kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Laksanakan tugas kamu dengan sebaik mungkin. Tuhan kamu yang akan membantu kamu. Ketika kita menjadi orang yang kuat, kita jangan menjadi orang yang sombong mengandalkan kekuatannya tapi ingatlah bahwa Tuhan kamu yang membantu kamu sikap orang-orang yang baik gimana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun hanya kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman karena itu orang mukmin dia nggak ada kecil hati, dia nggak ada susah, dia nggak ada takut, dia nggak ada khawatir. Saya nggak salah sama Allah, saya akan dibantu sama Allah. Begitu. Saya nggak maksiat sama Allah, saya tidak akan dikecewakan oleh Allah. Saya tidak menyalahi ajaran Allah, saya pasti dilindungi oleh Allah begitu wa 'alallahi falyatawakkalil Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?